عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرسله أرسله أرسله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Dumateng para jamaah pengawasan kajian Ramadan wonten Masjid Agung Bangil ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan wazifah sehari-hari kita baik dalam urusan dunia maupun ukhrawiyah mudah-mudahan semuanya itu yang kita dasari dengan iman kepada Allah mudah-mudahan dicatat sebagai amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala terutama pada sore hari ini kehadiran kita di Masjid Agung Bangil ini mudah-mudahan menyebabkan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, bahwa kita di dalam menjalankan puasa Ramadan ini adalah merupakan satu sarana bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Allah percaya kepada janji Allah percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita dalam menjalankan puasa Ramadan ini merupakan satu sarana untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua, puasa Ramadan ini adalah merupakan sebagai sarana untuk meningkatkan pelaksanaan amalia yang sesuai dengan syariah yang ditentukan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas akhlak yaitu akhlakul karimah. Tiga hal inilah yang menjadikan kita hidup di dunia ini menjadi orang yang tidak rugi. Segala apa yang kita lakukan, perilaku yang kita lakukan dalam sehari-hari ini dicatat sebagai amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari ini senantiasa kita dasari iman. Apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu amalan yang tidak keluar dari koridor syariat Islam. Setiap amalan dan perilaku yang kita lakukan sehari-hari ini digolongkan atau dikategorikan sebagai akhlak yang mulia. Tentunya orang yang mampu melakukan semacam ini niscaya sekecil apapun amalan yang kita lakukan niscaya akan menjadikan satu amal yang bermanfaat. Dan insya Allah kita ini tergolong orang yang muhsin, orang yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita di dalam menjalankan puasa Ramadan ini mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita tingkatkan amaliah yang sesuai dengan syariat dan tuntunan Allah kita tingkatkan akhlak yang baik. Niscaya kita tidak akan menjadi orang yang rugi. Selama bulan Ramadan ini insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah kita akan mendapatkan maghfira dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini yang perlu kita perhatikan agar setelah kita ini menjalankan puasa kita dasari imanan. Tata cara kita dalam menjalankan puasa ini sesuai dengan syariat Allah. Tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar puasa kita ini diterima di sisi Allah. Agar puasa kita ini ber, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunjukkan perilaku yang baik. Munculkan akhlak yang mulia. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat, Homsu khisalin yufirna as-sa'ima wa yumkidna al-wudu'ah. Ada lima hal lima macam perilaku yang menyebabkan puasa kita ini tidak dinilai oleh Allah. Artinya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini telah melakukan lima macam hal. Yang pertama al-kadzibu. Yang kedua al-ghibah. Yang ketiga an-namimah. Yang keempat an-nadharu bisyahawat. Yang kelima wal yaminu al Kadib. Lima hal ini adalah merupakan akhlak yang tercela yang harus kita jauhi. Pertama, berkata bohong. Yang kedua, menggunjing. Yang ketiga, namimah. Tahu dalam bahasa Jawa, adu-adu yang keempat, melihat dengan didasari sahwat. Yang menimbulkan perilaku tidak baik. Yang kelima adalah sumpah palsu. Nah, ini harus kita jauhi selama kita menjalankan puasa Ramadan satu bulan penuh ini. Kalau kita mampu menjauh ini, niscaya puasa yang kita lakukan ini akan diberi pahala oleh Allah. Dan di akhirat kita akan merasakan manfaatnya. Lima hal ini yang harus kita jauhi al-kadzib, al ghiba wan namimah. Terutama namimah ini. Kadang-kadang kita tidak bisa menjaga lisan kita. Padahal kita puasa ini bukan sekedar menjaga lapar haus, tapi seluruh anggota kita, gerak-gerik kita juga harus berpuasa. Artinya menjaga jangan sampai melakukan tindakan yang tidak baik. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Hammazin masain binamin Orang yang suka melakukan tindakan pencaci makian Masa'in binamin Orang yang suka jalan ke sana ke sini ya, keluar kampung masuk kampung ya ini yang dilakukan hanya melakukan satu tindakan untuk menimbulkan fasad untuk menimbulkan kerusakan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita agar tidak melakukan namimah yang semacam itu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah namamun. Orang itu tidak akan masuk surga tidak akan merasakan kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Allah apabila dia memiliki perilaku namimah dan selama hidupnya dan di akhir hidupnya dia tetap tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tidak menyesali perbuatan yang semacam itu. Niscaya ini adalah merupakan satu hal yang membawa resiko dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan An-namimamu naklu kalamin nasi bi ba'din ila ba'din ala jihadil ifsati bainahum. Kata Imam Nawawi ini, ini adalah Namimah itu adalah merupakan satu ucapan naklu kalamin nasi bi ba'din ila ba'd menyampaikan satu ucapan tentang seseorang, tentang sebagian dari seseorang kepada yang lainnya. Tapi ala jihadil ifsadi bainahum. Dia melakukan itu dalam rangka menimbulkan kerusakan di antara orang itu. Makanya dalam bahasa Jawa, adu-adu. Dia bicara kepada seseorang, ya. bicaranya dalam rangka mewujudkan satu permasalahan yang bisa timbul di antara yang lain. Ini zaman dulu setelah ditinggal Rasulullah itu banyak orang yang semacam ini seperti Abdullah bin Sabah dia ya naklu kalamil kalamin nas ba'din ila ba'din ala jihadil ifsadi bainahum Abdullah bin Sabah ini masuk negeri satu mengatakan demikian menimbulkan satu permasalahan yang bisa menyebabkan masyarakat ini tidak tentram. Dia masuk negara satu mengatakan demikian. Dia melakukan ini dalam rangka untuk menghasut khalifah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Untuk melakukan satu kalau dalam bahasa negara melakukan satu makar supaya masyarakat ini tidak percaya yang tadinya patuh setia, tidak ada permasalahan apapun. Dengan ucapan ini timbul kebencian. Timbul ketidaksukaan. Dengan kebencian dan ketidaksukaan ini menjadikan masyarakatnya yang tadi tenang, kehidupannya sejuk menjadi kacau. Perilaku-perilaku yang semacam inilah kata Rasulullah orang-orang yang semacam ini kelak di akhirat tidak akan merasakan nikmatnya surga tidak akan merasakan indahnya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam memasuki bulan Ramadan ini kita harus introspeksi kepada diri kita. Harus mau mengoreksi tentang perilaku kita sendiri Jangan sampai perilaku kita ini sebagai kategori perilaku yang dicontohkan oleh Abdullah bin Sabak tadi. Sehingga kalau kita ini tidak menyadari bahwa perilaku kita ini menimbulkan fasad menimbulkan ketidaktenangan kehidupan di masyarakat, menimbulkan permusuhan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Orang yang percaya kepada Rasulullah adalah ruhama'u bainahum. Saling mengasihi. Saling menyayangi. Saling mendoakan. Saling membantu. Sehingga ruhama inilah menyebabkan kehidupan kita di masyarakat ini menjadi nyaman. Menjadi tenang. Menjadi satu masyarakat yang mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, di bulan Ramadan ini sangat tepat untuk memperbaiki akhlak kita masing-masing. Karena Ramadan ini adalah merupakan satu momen yang sangat tepat untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas kita dalam menjalankan amalan yang sesuai dengan syariat meningkatkan kualitas perilaku sehingga perilaku kita menjadi perilaku yang karimah. Perilaku yang mulia. Baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini bukan hanya sekedar kita ucapkan saja. Hanya sekedar kita lontarkan begitu saja. Mari kita wujudkan. Kita berperilaku semacam ini bukan untuk mencari satu sensasi di tengah-tengah masyarakat. Bukan. Kita melakukan ini adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kita melakukan ini dalam rangka meneruskan sunnah Rasulullah. Kita melakukan ini dalam rangka melanjutkan perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah kemuliaan di dunia itu adalah tidak penting. Yang kita pentingkan adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pentingkan adalah kehidupan di akhirat nanti. Yang kita pentingkan adalah saat kita kembali. Makanya kata Anas bin Malik, dunia ini sebenarnya telah mengucapkan kepada kita, wahai manusia, engkau berjalan di dunia ini tamsi ala dohri engkau berjalan di dunia ini dalam bentuk dan perilaku apapun tapi ingat saat engkau masuk ke dalam perutku kata bumi engkau tidak akan bisa melakukan semacam itu. Engkau di atas ala dohri di atasku disanjung-sanjung orang. Dihormati orang. Dimuliakan orang. Ingat. Saat engkau sudah masuk ke dalam perutmu engkau menjadi orang yang hina. Engkau sendirian. Saat engkau berada di atasku bisa berkumpul dengan orang banyak. Saat datang ke masjid kita bertemu dengan jamaah. Saat kita berdagang pergi ke pasar bertemu dengan orang banyak. Tapi ingat. Ingatlah bahwa engkau saat masuk ke dalam perutmu. Engkau adalah wahidan munfaridan. Engkau sendirian. Siapapun tidak akan mau akan menemani engkau di dalam perutku ini. Nah, sebenarnya ini bumi sudah mengatakan kepada kita kata Anas bin Malik. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadari karena terlena dengan kehidupan yang secara dohir ini. Karena kita lalai dengan kehidupan yang sementara ini. Sementara kehidupan yang akan kita alami, yang akan kita hadapi dengan ahwalun kasirun, dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi, kadang-kadang kita tidak memfikirkannya. Kadang-kadang kita menghadapi kehidupan, kesulitan kehidupan di dunia ini dengan sekuat tenaga kita. Dengan mencurahkan akal kita demi tercapainya apa yang kita cita cita mendapatkan apa yang kita inginkan saat kita hidup di dunia. Tapi saat untuk kehidupan di akhirat, kadang-kadang kalau sudah menghadapi kesulitan, kita mundur selangkah. Bahkan tidak melakukan satu usaha apapun untuk mencapai kesuksesan kehidupan di akhirat. Itu kadang-kadang sering kita lakukan. Dan kita tidak terasa. Padahal Allah sudah memperingatkan walal akhiratu khairul lakaminal ula. Kehidupan di akhirat itu adalah lebih penting. Lebih kita utamakan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mampu untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan pelaksanaan syariat Islam kita, meningkatkan akhlak kita sehingga mudah-mudahan kita tergolong orang yang bagus, orang yang muhsin indallah, orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan harapan kita kelak di akhirat kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah akan diberi dan dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala.